Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Para pendengar Anas Radio Gimana kabar uh, pendengar semuanya Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita hadir kembali di acara yang setiap hari Selasa pukul 8 malam bersama Ustadz Muhammad Naim di acaranya namanya di sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim dari kitab Isyratun Nisa karya Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau 23 eh, April tang, eh, tahun 2013. Baiklah untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustadz Muhammad Naim sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Baik-baik. Setelah pekan lalu kita ada sedikit masalah di teknis. Alhamdulillah sekarang bisa terhubung lagi nih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baiklah, untuk uh, selanjutnya Sat, mungkin segera aja Sat, langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Ya, silakan Sat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.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 Sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa bersua kembali lewat acara ini dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh diberikan kemudahan-kemudahan untuk kita bisa menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam kita membangun mahligai rumah tangga dalam kita membangun rumah tangga-rumah tangga muslim agar meneladani dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang telah lalu kita membahas tentang hubbur rajul ba'dha nisaihi aktsara min ba'd cintanya seorang suami terhadap sebagian istrinya itu lebih mengalahkan kepada istri-istri yang lainnya. Sekali lagi dulu sudah kita ingatkan bahwa hal ini adalah terkait dengan permasalahan hati yang memang bagi yang memiliki lebih dari satu istri adalah Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam merintahkan untuk berlaku adil. Namun terkait dengan permasalahan hati dan kecondongannya adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Sebagaimana kita sebagai orang tua juga memiliki anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita anak-anak. Dan kita juga dituntut untuk berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa'dilu baina auladikum." Berlaku adilah di antara anak-anak kalian namun demikian, kecenderungan hati dan kecintaan orang tua kepada anak-anaknya tentunya terkadang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Ada seorang anak yang dianggap lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan yang lain. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang mampu untuk kita kerjakan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bashar sebaik-baik manusia bahkan merupakan sayyidu waladi bani Adam. Namun demikian juga dalam hal ini dalam masalah kecondongan hati kepada istri-istrinya ternyata juga tidak bisa disamaratakan. Maka sebagaimana kemarin kita bahas dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala tentang apa yang dilakukan oleh para istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam Kecemburuannya kepada Aisyah menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil dalam masalah kecondongan hatinya sampai mengutus putri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berhasil Kemudian mengulanginya lagi dengan mengutus Zainab bin Jahash Al-Hilaliyah Al-Qurasyyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah ini lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Hal itu juga Al-Imam An-Nasai rahimahullahu taala menyebutkan tentang riwayat ini akan keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada yang lainnya di mana diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda keutamaan Aisyah atas semua wanita adalah seperti keutamaan sarid atas semua makanan maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini adalah menunjukkan akan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga menunjukkan kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekaligus hadis-hadis yang seperti ini adalah untuk membantah kepada mereka-mereka orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka sedemikian bencinya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun uh, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini dibawakan dari banyak riwayat oleh Imam Nasai rahimahullahu taala dari riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari demikian pula dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri dan hadis ini, hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih yang juga dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya rahimahumallah kemudian pada riwayat yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya أم Salam, ya أم Salamah, la تؤذيني fi عائشة fa innahu ما ma atani al لحاف fi من كن min kunna illahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu dari istrinya ini kepada Ummu Salamah mengatakan wahai Ummu Salamah jangan engkau sakiti aku pada Aisyah radhiyallahu taala anha maka sesungguhnya demi Allah tidaklah wahyu itu datang kepadaku dalam selimut seorang wanita dari kalian kecuali pada selimutnya Aisyah radhiyallahu taala anha uh, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hadis ini juga menguatkan akan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha atas para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam yang lainnya, bahkan atas semua wanita yang lain. Sekaligus hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa kecondongan hati seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri sesuatu yang tidak bisa dituntut sesuatu yang ini di luar kemampuan manusia. Maka sekali lagi, pada para ummahat, kepada para zaujat, para istri, para ummahat yang uh, memiliki kawan dalam uh, bersama suaminya ini hendaknya menerimakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya jangan e, menuntut. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian juga eh, Imam An-Nasai rahimahullah taala membawakan riwayat dari Ummu Salamah. bahwa anna nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam كلمناها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتهرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها فلما, فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد, ما رد عليك قالت لم يجبني قلنا لا تذي لا تذيعن لا لا تدعن حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها الثالثة كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإنه لم يجل علي الوحي وأنا في رحاف امرأة منكم إلا في رحاف عائشة رضي الله تعالى عنها Kisah yang lain Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan seperti itu kepada Ummu Salamah untuk jangan menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa para istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam wa radhiyallahu taala anhunna jami'an mereka berbicara kepada Ummu Salamah agar menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa orang-orang mereka sangat berharap untuk mendapatkan uh, petunjuk di hari Aisyah. Maka Ummu Salamah pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mencintai kebaikan sebagaimana engkau mencintai kepada Aisyah. Maka aku pun menyampaikan itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Namun Rasulullah tidak menjawabnya. Sampai ucapan itu pun kemudian berputar. Ternyata Rasulullah SAW juga tidak mau menjawab. Sampai para istri-istri Nabi SAW yang lain penasaran. Mengatakan, Maradda alaik. Beliau tidak membalas. Atau tidak menjawab akan ucapanmu itu. Ummu Salamah mengatakan, tidak. Beliau tidak menjawab perkataanku. Kemudian mereka para istri Nabi ini masih tetap menuntut kepada Ummu Salamah sampai kemudian mendapatkan jawaban dari Nabi alaihi salatu Mereka menuntut kepada Ummu Salamah, "Jangan kau tinggalkan, kau biarkan beliau sampai beliau memberikan jawaban kepadamu." Atau engkau lihat apa yang akan beliau sabdakan. Sampai kemudian yang ketiganya, kemudian Ummu Salamah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti pada riwayat yang pertama, "Jangan engkau ganggu aku, jangan engkau sakiti aku pada Aisyah." Maka sesungguhnya wahyu itu senantiasa turun kepadaku dan aku <clears throat> ada pada selimutnya seorang wanita dari kalian kecuali tidak eh, dan aku tidak pada selimutnya seorang wanita dari kalian kecuali pada selimutnya Aisyah radhiyallahu taala artinya wahyu itu turun ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha maka hal ini juga merupakan mangkabah merupakan keutamaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma jami'an. Uh, sekali lagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, maka hadis ini juga menguatkan tentang keberadaan seorang suami yang tidak mungkin meskipun mereka membagi cintanya namun cinta ini adalah urusan hati yang tentunya tidak bisa kemudian uh, seperti orang membagi roti sepersekiannya sepersekiannya misalkan empat orang kemudian dibagi empat dengan e, rata sesuatu yang tidak mungkin seperti itu karena ini adalah urusannya urusan hati e, maka memang Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk berlaku adil namun sekali lagi ini adalah dalam perkara-perkara yang manusia mampu untuk melakukannya seperti e, pembagiannya dalam e, bermalamnya atau pembagiannya dalam rizkinya, pembagiannya dalam maunah, dalam e, penghidupannya. Namun dalam masalah kecondongan hati sekali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang mampu untuk dikerjakannya. Maka kembali Al-Imam An-Nasai rahimahullahu taala membawakan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha seperti apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha <clears throat> qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nas yataharrawna bi <clears throat> hidayahum Aisyah يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن وهذين الحديثين صحيحين عن عبادة عن عبده Ini juga sama seperti apa yang diwakilkan oleh Aisyah, sama seperti yang disampaikan juga oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna jami'an. Maka uh, Al-Imam An-Nasai rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis ini ada kedua hadis ini adalah kedua hadis yang sahih dari riwayatnya Abedah Ibnu Sulaiman dari Hisham Ibnu Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha Kemudian riwayat yang lain yang menunjukkan akan keutamaan Aisyah رضي الله تعالى عنها قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن صالح بن ربيعة بن هدير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجبت الباب بيني وبينه فلما رفه عنه قال لي يا عائشة inna Jibril yuqri'uki salam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ana ma'ahu dan ketika itu aku bersama beliau alaihi salatu wassalam. Faqumtu maka kata Aisyah aku pun berdiri. Fajar bab. Ini. Kemudian uh, <clears throat> aku uh, buka pintu antara aku dengan beliau alaihi salatu wassalam. Maka tatkala hilang rasa keletihan dan juga kesempitan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau mengatakan kepada wahai Aisyah Sesungguhnya Jibril alaihi salam yuqri'ukis salam menyampaikan salam untukmu, menitip salam untukmu. Dan hal ini juga dikuatkan pada riwayat yang lain. Dari riwayatnya Nuh ibn Habib, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, Rashid al-Azdi, dari Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليك يقرأ عليك السلام bahwa Jibril alaihi salam menitip salam untukmu. Kemudian Aisyah mengatakan menjawab alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la nara. Engkau melihat apa yang kami lihat. Maka para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada Sekali lagi hadis ini juga menguatkan akan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha di mana malaikat Jibril alaihi salam menitip salam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu siapa malaikat Jibril ini adalah merupakan afdalul malaikah. Malaikat yang paling utama. Hmm. Dan tentunya ini adalah dan juga malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini juga menunjukkan akan keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga <clears throat> pada riwayat yang ketiga juga menguatkan dari Abu Salamah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aish, hada Jibril wa huwa yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini adalah Jibril. Dia menitip salam untukmu. Kemudian pada riwayat yang kedua tadi, Aisyah menjawabnya, Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami melihat, engkau melihat apa yang Eh, ma la tara ma nara apa yang tidak kami melihatnya maka e, jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala dari hadis tadi di atas menunjukkan beberapa faidah yang pertama akan keutamaan Aisyah Ummul Mukminin Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya Eh, kecondongan hati seorang anak manusia terhadap para istrinya sesuatu yang ini adalah di luar kemampuannya. Tidak mungkin kemudian membagi cintanya atau membagi kecondongan hatinya kepada semua istrinya ini sama seperti membagi sepotong roti. Maka hal ini adalah sesuatu yang selayaknya disadari, selayaknya dimengerti untuk mereka para istri yang uh, <clears throat> dipoligami oleh suaminya untuk memahami dengan ketentuan-ketentuan yang apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, beliau sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Karena itu tidak mungkin untuk kemudian menuntut kepada para suami yang mereka juga berusaha untuk menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. E, pada bab berikutnya adalah bab tentang permasalahan cemburu. Yang ini juga merupakan salah satu di antara permasalahan cinta. Di mana cinta ini adalah mesti ada cemburu dan cinta itu juga dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan, dan juga dibutuhkan kepada kesungguhan. Hmm. Dan lebih lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada yang gratis. Dan ini rumus yang tentunya harus kita fahami dan harus kita tempatkan pada tempatnya sebagaimana kita eh, kita berusaha untuk meraih cintanya istri kita pun juga demikian, tidak gratis. Hmm. Hmm. Ini mesti ada uh, perjuangan. Hmm. Ada hal yang harus kita korbankan. Maka lebih sekali lagi lebih lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa ada di benak kita. Jangan sampai kemudian karena cintanya kepada seorang istri atau cintanya kepada seorang suami sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian melanggar kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau cintanya seorang suami kepada istrinya sampai berlebihan, sampai rela untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala hanya demi mendapatkan cintanya sang istri. Maka ini juga kepada para suami, jangan sampai yang seperti itu dikorbankan. Cinta-cinta boleh, tapi sekali lagi koridor syariat harus senantiasa ada dalam pelupuk mata kita. Sebagaimana dalam kecemburuan, Namanya cinta mesti dibarengi dengan cemburu. Tidak ada cinta tanpa cemburu. Kalau seseorang cinta kemudian tidak cemburu, ini bukan cinta yang sebenarnya. Maka ini sesuatu yang uh, hukum yang lazim, sesuatu hukum yang mu'taridah yang pasti ini. Yang uh, semua memahami. Maka cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya cintanya seorang istri kepada suami demikian pula cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga mesti ada kecemburuan ini manakala melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala maka demikian pula dalam mengarungi biduk rumah tangga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasti dan pasti akan mendapatkan riak-riak yang ada. Ini minimalnya. Bahkan lebih dari itu mungkin ombak dan mungkin gelombang yang dahsyat. Sesuatu yang terkadang uh, kita tidak tahu dari mana datangnya. Namun seperti itu kita lihat bagaimana seorang suami sebagai kawam seorang suami sebagai pimpinan, seorang suami sebagai nahkodanya, untuk kemudian bagaimana mengendalikan kapalnya ini untuk tetap kokoh meskipun uh, ombak, meskipun badai ini uh, menghadangnya atau badai menggempurnya maka kita lihat bagaimana keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi riak-riak yang terjadi dalam uh, rumah tangganya ini. Untuk tidak kemerungsung, untuk tidak terburu-buru, untuk tidak kemudian uh, tanpa pikir panjang, namun ditata dipikir lebih, lebih uh, melihat kepada masalah dan mafasid apa yang akan dilakukannya, apa yang akan disikapinya. Ini senantiasa melihat kepada maslahat dan mafsadah. Maka seperti itu hendaknya seorang muslim, seorang muslim sunni yang senantiasa mengikuti kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini satu hal yang e, uh, mesti menjadi keteladanan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uh, keteladanan kepada kita. Maka dalam hal ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan satu bab yang sangat indah sekali, yakni bab tentang masalah cemburu ini. Di mana namanya cemburu ini terkadang e, berupa pembelaan. Dan namun terkadang juga e, namanya pembelaan ini. Kadang ada yang kelewatan ada yang berlebihan yang kemudian akhirnya tidak menempatkan pada tempatnya. Maka kita lihat bagaimana uh, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu hari ada pada salah satu dari istri-istri beliau salah satu dari ummahatul mu'minin فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت القصعة آه، فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا إني مالك رضي الله تعالى عنه taala anhu mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada salah satu dari istri beliau. Dan Anas tidak menyebutkan di sini, tapi kisah ini adalah jelas. Bahasanya Rasulullah SAW ketika itu uh, sedang bergilir di tempatnya Aisyah Radiyallahu taala anha. Ini. Pas hari uh, jatuhnya di uh, Aisyah. Maka salah satu dari istri beliau yang lain ini ngirim ngirim makanan satu nampan makanan. Karena Rasulullah SAW ketika itu sedang bersama para sahabat. Di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala banyak tamu. Kemudian salah satu dari istri beliau yang lainnya ini datang. Nah, mengirimkan uh, satu piring makanan. Maka Aisyah radhiyallahu taala dalam hal ini memukul tangan Nabi alaihi salatu wasallam yang megang uh, piring apa uh, yang berisi makanan tadi. Maka jatuhlah piring tersebut dan pecah. Ya. Piring itu patah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengambil keseratain, yakni roti yang terbelah jadi dua. Kemudian uh, digabungkan lagi kepada yang lainnya dan beliau mengumpulkan makanan apa apa uh, beliau mengumpulkan makanan piringnya pecah makanannya berhamburan iya. ini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan gharat ummukum ibu kalian lagi cemburu itu makanlah hmm. kemudian <clears throat> mereka para sahabat pun uh, <clears throat> makan Qala fa'amara hatta ja'at biqis'atiha allati fi baitiha فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وترك المكسورة في بيت في بيت التي كسرتها maka uh, di mana piring ini kemudian pecah jadi dua Rasulullah SAW mengumpulkan makanannya dan piring yang pecah tadi digabungkan lagi Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW hanya komentar, ibu kalian itu lagi cemburu. Tidak kemudian padahal ini lagi banyak tamu seperti itu. Ya. Ini lagi banyak tamu para sahabat kumpul di rumah Rasulullah SAW eh, seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana uh, sikap Rasulullah SAW yang demikian santun. Tidak lebih hanya mengatakan gharat ummukum ibu kalian lagi cemburu. Ya. maka uh, kemudian merintahkan kepada para sahabat untuk makan dari kiriman makanan itu. Setelah mereka makan kemudian uh, Nabi alaihi salatu memerintahkan kepada Aisyah untuk mengganti dari piring yang dipatahkan itu tadi, yang dipecahkannya itu tadi. Ya. Kemudian Aisyah pun memberikan piringnya yang masih eh, bagus eh, diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang eh, patah atau yang pecah tadi dibiarkannya di rumahnya Isyah. radhiyallahu taala. Ini tetap bayar denda ini, ya. Dituntut tetap untuk membayar ini. Maka eh, kita lihat Rasulullah SAW eh, demikian adilnya. Dan eh, ini Aisyah radhiyallahu taala dan ini ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Maka terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya mimbabi aula lebih sangat layak untuk terjadi pada rumah tangga-rumah tangga yang lainnya. Ini. Maka kalau kemudian berharap eh, apa namanya berharap akur saja semuanya atau ini sesuatu dalam rumah tangga itu seakan tidak ada uh, ini istilahnya berjalan mulus-mulus saja, maka ini adalah sesuatu yang uh, mustahil ya. Boleh dibilang syubah mustahil. Kalau hal-hal seperti ini terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasalam, sekali lagi mimbabi aula ini terjadi pada rumah tangga rumah tangga yang lainnya. Maka para pendengar anak Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dari kisah ini menunjukkan kecintaan Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kecemburuan beliau di mana pada uh, hari di mana merupakan jatahnya beliau, merupakan bagiannya beliau, ini Aisyah radhiyallahu taala tidak mau diganggu gugat tidak mau diusik-usik dalam memberikan khidmah, dalam memberikan pelayanan. Ini sesuatu yang wajar kalau seperti itu terjadi. Namun eh, bukan berarti tidak boleh saling ngirim, tidak boleh saling ini tidak. Namun Eh, di sini kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menampakkan seperti itu di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan akan kecintaan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW yang juga uh, sangat besar. Kemudian uh, riwayat yang berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna تأني أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه dan riwayat ini lebih jelas lagi bahwasanya yang datang bawa makanan ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bahwa Ummu Salamah inilah yang datang membawa makanan di piring itu eh, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غرت أمكم مرتين Ini kisah dari Ummu Salamah sendiri yang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sepiring makanan ini kepada Nabi dan kepada para sahabat yang kumpul bersama beliau. Maka tiba-tiba Aisyah pun muncul datang Mu'tazirah dengan berkain. Hmm. Wa ma'ha fihr. Hmm. Dan uh, bersama Aisyah ini bawa batu ini megang batu. Fihr ini adalah e, batu. Batu yang digenggam. Ya. Ini. Mana fihr ini dikatakan atau batu ya, yang dipegang digenggam dengan tangannya. Hmm. Ya ini dalam keadaan marah. Dan ini lebih jelas lagi bahasa tidak sekedar namplek tangannya Rasulullah ya menam eh, me, apa eh, <clears throat> istilahnya menampar tangan Nabi alaihi salatu wassalam namun ini sudah membawa batu ya. ya. Ini Aisyah datang dengan berkain dan bawa batu. Kemudian piring itu dipecahkannya. Dan Nabi alaihi salatu mengumpulkan e, dua pecahan dari piring tersebut. Kemudian beliau hanya mengatakan kepada para sahabat yang hadir di situ, makanlah. Ini. Gharat ummukum. Ini. Ibu kalian lagi cemburu. Maka ini uh, tentunya uh, melihat yang seperti itu para sahabat juga kaget. Kalau terjadi ada kemarahan dalam satu rumah tangga, gitu. dan itu disaksikan oleh para tamu ya, yang hadir, kira-kira kayak apa? Kalau itu terjadi pada rumah tangga kita sendiri, mungkin kita bisa uh, sabar ya di depan para tamu seperti itu. Hmm. Tapi setelah itu mungkin kita akan tidak tahu akan berbuat apa kepada istri kita. Ya. Atau kepada orang rumah kita. Ya. Namun di sini kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Tidak lebih hanya mengatakan kulu gharat ummukum makanlah ibu kalian lagi cemburu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil uh, piringnya Aisyah radhiyallahu taala anha Faba'ata biha ila Ummi Salamah. Kemudian dikirimkan piringnya Aisyah kepada Ummu Salamah untuk mengganti dari piring yang dipecahkannya itu. Dan wa atasahfa Ummu Salamah di Aisyah. Dan piring yang pecah, uh, yang uh, piringnya Ummu Salamah yang dipatahkan tadi itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha jami'an. Maka uh, ini uh, riwayat yang kedua ini lebih menegaskan uh, dari kisah yang pertama ini bahwa hal ini kecemburuan Aisyah dan juga Ummu Salamah dalam hal ini uh, memberikan khidmah kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Maka sesuatu yang sebenarnya wajar-wajar saja ini. Namun kewajaran ini terkadang disikapi dengan ketidakwajaran. Ya. Hmm sesuatu hal yang sebenarnya wajar saja, hal yang biasa, hal yang layak, tapi terkadang disikapi dengan eh, hal-hal uh, yang tidak layak. Maka disinilah pentingnya bagi para suami menghadapi hal-hal yang seperti ini untuk lebih ber, uh, bersabar dan hendaknya berpikir panjang ini dari uh, apa yang akan dilakukannya. Maka sebagai kawan sekali lagi sebagai kawan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan mandat kepadanya, adalah untuk tanggung jawab. Bagaimana menyelesaikan riak eh, riak-riak yang seperti ini. Bagaimana uh, upaya menghadapi dari gelombang eh, gelombang-gelombang yang terkadang uh, menerpa kepada rumah tangga kita. Allahul Musta'an. Kemudian pada riwayat berikutnya Al-Imam Nasai rahimahullahu taala membawakannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ما رأيت صانئة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام. Dan riwayat yang ketiga ini juga wallahu taala alam. Ini barangkali ada riwayat ada kisah yang berbeda. Bahwa pada riwayat yang ketiga ini Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan dan mengisahkan bahwa aku tidak melihat seorang wanita yang pandai membuat makanan seperti Sofiyah. Hmm. Yang di diam kepada Nabi alaihi salatu wassalam hmm. satu nampan yang di yang padanya ada makanan. Hmm. Fama malaktu nafsi an kasartuhu. Dan saya tidak bisa menguasai diriku untuk segera mematahkan e, nampan tersebut. Maka aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa kafaratnya? Apa tebusannya? Faqala, maka Rasulullah mengatakan inaun ka inain wa ta'amun ka ta'amin. Ya. Nampan dengan nampan, makanan dengan makanan. Artinya bisa dituntut untuk e, mengganti dari yang dipatahkan dan dihamburkannya ini. Maka ini e, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini e, juga memberikan kejelasan kepada kita tentang bagaimana keadaan um, e, ummahatul mukminin Meskipun mereka melakukan yang seperti itu, tapi mereka juga menyadari kalau itu adalah suatu kesalahan. Ini. Maka dalam hal ini, ini juga satu hal yang kita syukuri yang harus kita syukuri manakala kita berbuat kesalahan tapi kita masih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang kita lakukan itu salah. Karena banyak dan tidak sedikit orang yang sebenarnya dia melakukan kesalahan tapi menganggap itu adalah satu hal yang baik. Atau minimalnya itu adalah sebagai uh, balasannya dalam hal ini mungkin, ya mungkin saja, dan e, jelas ini tidak menutup kemungkinan. Manakala e, mungkin berbuat seperti yang diperbuat oleh Aisyah, ini e, mematahkan piringnya, hmm, kemudian kok dituntut suruh ganti, hmm, mesti kita mungkin akan mengatakan, ya, salah siapa? Hmm, kok ini jatah saya? Ini, kok ini jatah saya kok kemudian diusik-usik? Mungkin kalau orang-orang sekarang mungkin akan mengatakan seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Tapi kita lihat dalam hal ini khususnya kepada para ummahat, kepada muslimat, ya. Ini kita lihat bagaimana contoh teladan dari Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha yang menyadari akan kesalahan yang dilakukannya ini. Maka uh, ini pun juga Rasulullah SAW menuntut untuk mengganti piring dengan piring, nampan dengan nampan, makanan juga dengan makanan. Dan dalam hal ini juga menunjukkan bahwa mereka juga para ummahatul mukminin atau juga wanita ini juga e, memiliki keahlian yang berbeda-beda, memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Di mana dalam hal ini e, Aisyah menceritakan tentang kepiawaian umu, uh, eh, Sofia dalam membuat makan, membuat makanan. Sisi yang lain uh, Zainab binti Jahash. Ini juga yang paling dicemburi oleh Aisyah radhiyallahu taala atau menjadi pesaing beratnya dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada pada yang ada pada eh, Zainab binti Jahash ini. Seorang bangsawan, seorang yang dermawan, ini dan suka memberi ini, dan lain sebagainya. Demikian pula bahkan nanti insyaallah taala eh, akan dibawakan juga oleh Imam Nasai bagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha padahal tidak pernah ketemu. Hmm. Padahal tidak pernah ketemu. Namun kita lihat bagaimana ini juga nanti sebagai teladan yang baik. Nanti insya Allah ta'ala akan kita kupas. Bagaimana semestinya seorang mantu, ya, seorang suami, ya, sekaligus sebagai seorang mantu dan sebagai seorang ipar, ke sikap-sikapnya kepada keluarga e, istrinya. Ini, ini juga bukan berarti itu kemudian e, dibiarkan begitu saja tidak maka mereka juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan atau berhak untuk disikapi dengan sikap-sikap yang baik maka ini Insya Allah taala apa yang akan kita kaji selanjutnya Insya Allah taala terkait dengan uh, hadis tadi yang dibawakan oleh Imam Nasai Rahimahullah taala ini adalah sangat-sangat indah bagaimana kita meneladani rumah tangga Nabi alaihi salatu maka e, para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan. E, <clears throat> ini semuanya tentunya adalah memberikan pelajaran kepada kita agar e, kita senantiasa mengaca dengan apa-apa yang terjadi pada rumah tangga kita, bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula keteladanan yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin yang tentunya menjadi contoh yang baik agar eh, benar-benar e, khidmahnya seorang istri kepada suami adalah merupakan salah satu upaya untuk meretas jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga e, kewajiban atau kawamnya seorang suami ini benar-benar menjadikan rumah tangga itu adalah menjadi surga dunianya. Sebagaimana dikatakan, rumahku adalah surgaku. Maka dengan e, itu semuanya tiada lain manakala kita senantiasa sen, e, mengaca kembali kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu e, terkait dengan perkara-perkara rumah tangga. Yang ini juga merupakan keutamaan dari para ummahatul mukminin yang mereka meriwayatkan kepada kita menjelaskan kepada kita bagaimana sikap-sikap Rasulullah SAW dalam eh, rumahnya, dalam hubungannya dengan para istrinya. Kalaulah bukan karena keutamaan para istri Nabi dalam masalah ini, barangkali kita tidak akan ngerti bagaimana mesti kita <clears throat> eh, membangun suatu rumah tangga yang baik ini. Maka ini tentunya adalah e, keutamaan bagi mereka para umat ummahatul muminin yang menyampaikan itu semuanya kepada kita agar kita meneladani e, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan semoga kita bisa muhasabah dan muraqabah dan juga bisa mengoreksi kembali dengan apa-apa yang uh, terkadang uh, terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam sikap-sikap kita dalam rumah tangga kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar senantiasa diberikan bimbingan dan taufik dan senantiasa uh, diarahkan kepada hal-hal yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala.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 Mungkin untuk selanjutnya bagi para pendengar Anas Radio yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa segera kirim ke redaksi kami bisa melalui email di kotak surat at anasradio.com Sekali lagi di email di kotak surat at anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio atau bisa juga melalui pin BlackBerry di 2633310D. Sekali lagi di 2633310D. Untuk Skype-nya dengan ID Anas Radio dan yang terakhir melalui WhatsApp di nomor 0813 1785 4974. Ya. Alhamdulillah sekarang udah masuk beberapa pertanyaan nih, Set. Nampaknya terputus hubungan kami. Kami menunggu tersambung kembali dengan Ustadz Muhammad Naim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ustaz, mungkin uh, bisa langsung masuk ke pertanyaan Ustaz. Jadi Ustaz. Baik Ustaz, uh, eh, untuk pertanyaan pertama Ustaz dari Risetia Anggraito di melalui email di gmail.com Mau nanya Ustaz, ibu saya menyuruh saya agar anak saya memanggil saya dan istri saya dengan panggilan papa mama. Tetapi hmm. saya ingin agar anak saya memanggil saya dan istri saya itu dengan panggilan abi umi Ustaz. Pertanyaannya, yeah. apakah saya berdosa jika saya tidak mematuhi perintah ibu saya tersebut dan apakah boleh saya tetap menyuruh anak agar memanggil saya dan istri dengan panggilan Abi Umi Ustaz. Jazakallah atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz. Uh, dalam hal ini uh, insyaallah taala tidak mengapa dan tentunya membiasakan kepada anak dengan panggilan-panggilan yang lebih islami ini ini apa lebih baik ya dan uh, lebih mendidik agar mereka terdidik dengan perkara-perkara uh, agama. Meskipun dalam hal ini adalah uh, sepertinya sepele, ya. Namun e, sebenarnya ini adalah merupakan e, seperti apa menanam dari dasar. Hmm. Bahkan seperti ini yang sangat e, mendasar sekali untuk mendidik mereka dengan didikan-didikan Islami, membiasakan dengan ucapan-ucapan yang lebih e, lebih Islami. Maka hal ini tidak mengapa untuk dan sebenarnya bisa dipadukan seperti ini untuk kemudian e, menjelaskan kepada sang ibu ini agar bisa memahami perkara-perkara seperti ini agar e, mereka juga e, ibu ini juga tidak tersinggung e, tetap bakti kepada orang tua juga e, tidak terputus namun sisi yang lain bahkan e, sebenarnya bisa dijamak kemudian untuk dijelaskan kepada ibu e, agar e, me, biasakan kepada anak-anak ini agar uh, dibuat seperti itu adalah tiada lain adalah uh, merupakan bentuk-bentuk pendidikan yang yang lebih islami ini. Maka e, kalau kemudian panggilan-panggilan seperti papa, mama atau yang semisalnya ini ini adalah e, panggilan e, umum ya <clears throat> yang e, tentunya tidak ada arahan-arahan kepada e, perkara agama. Meskipun mungkin hanya sekedar orang mungkin apa sih e, apa namanya urgennya dari sebuah panggilan tapi ini e, tentunya eh, panggilan-panggilan e, yang insya Allah Taala lebih Islami. Meskipun sebenarnya juga tidak tidak ada pelanggaran syariat dalam masalah ini, memanggil e, bapaknya dengan papa atau manggil ibunya dengan mama atau manggil ibunya dengan ibu atau bapak ini juga tidak ada pelanggaran yang syar'i. Ini. Namun demikian, e, kalau e, anak dibiasakan dengan yang lebih Islami, insya Allah ini lebih baik. Dan e, kemudian sebagai anak ya sebagai suami ini juga memahamkan e, yang seperti itu kepada ibu, alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Wallahu ta'ala. Ya, selanjutnya Ustaz dari Umunaya di Jeddah, Arab Saudi. Afwan, apakah seorang istri berdosa jika tidak menuruti suami karena menyuruh berpakaian syar'i karena orang tua atau pihak keluarga tidak setuju, Ustaz? Uh, maksudnya? Eh, apakah seorang istri berdosa jika dia nggak menuruti suaminya saat yang menyuruh berpakaian sari karena orang tuanya, keluarganya, eh, orang tua pihak keluarga tidak setuju saat? Uh, eh, yang menyuruh berpakaian syari itu bukan seorang suami. Yang menyuruh berpakaian syari ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu sendiri. Maka uh, dalam hal ini ini tidak boleh untuk kemudian ditaati kaitannya dengan kaitannya e, kalau kemudian berpakaian yang tidak syar'i itu yang diinginkan oleh orang tua atau itu yang diinginkan oleh suami seperti itu ini adalah sesuatu yang e, tidak perlu untuk ditaati karena berpakaian syar'i ini bukan e, perintah suami tapi perintah syariat maka e, dalam hal ini e, masuk dalam permasalahan yang tidak perlu ditaati dan Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam hal ini e, tidak mengapa untuk kemudian tidak mentaati kalau e, menyuruh untuk berpakaian yang tidak syar'i seperti ini. Wallahu ta'ala. Ya selanjutnya ada dari hamba Allah Ustaz melalui email yahoo.com. Saya mau tanya saat saya susah sekali menjaga hijab di rumah sendiri karena sepupu saya seorang laki-laki umur 14 tahun tinggal di rumah orang tua sejak kelas 2 SD. Dulu saya biasa saja karena tidak berjebab jika dihadapannya karena dia masih kecil, tapi sekarang dia sudah balik. Mohon nasihatnya Ustaz, mengingat kemungkinan dia masih tinggal di rumah orang tua saya sampai selesai sekolah dan bekerja orang tua dari sepupu tidak memungkinkan untuk merawat sepupu saya itu, jadi tinggalnya di rumah saya, saat. Uh, eh, dalam kondisi seperti ini, ini juga uh, alangkah indahnya kalau kemudian sepupunya itu dipahamkan dengan perkara ini. Kaitannya dengan masalah ya. ini Ya. Ini uh, eh, harus dipahamkan. Tidak mengapa untuk tetap tinggal di situ, tapi ya itu dengan uh, dengan tetap menjaga uh, koridor syari dan uh, apa namanya pelanggaran apa uh, syariat itu tidak dilanggar dan juga uh, istilahnya uh, tetap tidak terjadi halwat karena ini adalah uh, tetap yang namanya sepupu ini adalah uh, bukan mahramnya ya bukan mahramnya dan itu uh, termasuk diantara yang juga uh, boleh dinikahi ya, ya walaupun mungkin dari satu sisi waris-waris maka namun eh, dan ini yang istilahnya mimma ta'umu bihil balwa ya dari musibah yang banyak menimpa di khususnya kita umumnya kita kaum muslimin di Indonesia yang hal-hal seperti ini kurang uh, dipahami jadi antara memahami tentang masalah nasab ini antara yang mereka masuk mahram atau ahli waris ya atau yang mereka adalah nasab hanya mereka melihatnya dari sisi e, nasab saja tanpa kemudian melihat kepada sisi mahromiyah atau bukan maka yang seperti ini adalah e, sesuatu yang memungkinkan untuk kemudian e, si anak laki-laki tadi dinasehati agar e, tetap bisa menjaga koridor-koridor yang syar'i kemudian e, ini e, apa namanya eh, anti sendiri, penanya sendiri sebagai seorang wanita pun juga istilahnya tetap bisa uh, menjaga uh, hijabnya dengan baik ini. Adapun memang e, kalau dibilang susah ya jelas susah ya. Karena apa? Sepupu tinggal di satu rumah. Ini kalau dibilang susah jelas satu hal yang susah. E, kecuali kalau kemudian apa namanya e, dibuat jalur khusus. Ya dibuat jalur khusus dalam rumah itu nanti masuknya lewat sini lewat sini itu supaya juga uh, lebih lebih enak ya uh, dan uh, seperti itu namun e, kalau dibilang susah jelas itu susah. Namun e, dalam hal ini minimalnya adalah si sepupu tadi, anak laki-laki tadi ini hendaknya dipahamkan supaya tidak e, istilahnya selonong boy ya asal masuk atau asal ini saja ya. Ini insya Allah e, seperti itu akan bisa menjadi solusi. Wallahu ta'ala Baik, Sat. Selanjutnya dari Palembang, Sat. Oleh saudari kita Irfan. Apa benar kalau di dalam satu keluarga tidak boleh menikah satu dalam satu tahun itu dua kali, Sat? <laughs> Ini permasalahan khurafat saja. Ya. Mau satu tahun uh, <laughs> atau sehari misalkan dinikahi bareng ya mah uh, eh, dinikahkan bareng-bareng tidak ada larangan dalam syariat. Itu adalah satu khurafat yang sebagian orang kita, orang Indonesia, memang ada yang e, seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu ini ya, artinya akan memberikan madorot seperti itu. Maka ini sekali lagi adalah keyakinan yang harus dikikis karena keyakinan yang seperti ini ini adalah akan mengurangi atau akan bisa merusak kepada nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena meyakini bahwa Ya Ustaz Ya uh, Mohon maaf terputus kembali dengan Al-Ustaz Muhammad Naim Mungkin akan kita coba sambungkan kembali Ya, Sat, Assalamualaikum. Assalamualaikum ini putus lagi dikit. Iya. Silakan, Zat. Iya, ya. Uh, sekali lagi dari yang ditanyakan tadi, ini adalah uh, sesuatu yang abah khurafat dan ini akan uh, merusak kepada nilai-nilai akidah kita. Karena seperti ini uh, berarti menyandarkan, uh, meyakini bahwa uh, kalau menikah dalam satu tahun itu dua kali ini akan memberikan madorat. Berarti menyandarkan madorat kepada waktu atau kepada uh, hal tertentu. Maka sementara yang memberikan manfaat dan madorat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini uh, hendaknya dibuang jauh-jauh karena sekali lagi yang seperti ini adalah berbahaya. Keyakinan seperti ini adalah berbahaya akan uh, merusak kepada nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya Ustaz, untuk selanjutnya dari Heru di Cianjur. Bagaimanakah contoh bacaan doa untuk memina, meminta agar anak kita menjadi anak yang soleh dan bermanfaat buat lingkungan dan semua orang, Ustaz? Uh, yang pertama dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam di akhir surat Al-Furqan ya untuk senantiasa berdoa dengan uh, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ini uh, satu doa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana hab lana ya Allah berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina dari istri-istri kami dan juga keturunan keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun Jadikan mereka adalah yang menyejukkan mata kita. Makna menyejukkan mata ini tentunya adalah uh, tiada lain adalah mereka adalah ketaatan kepada Allah. Jadi anak-anak yang saleh dan salihah eh, ini tentunya yang menyejukkan mata kita sebagai seorang muslim sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menyejukkan mata kecuali manakala melihat istri-istri kita, anak-anak kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka e, taat beribadah, mereka senantiasa menjalankan syariat. Ini tentunya adalah yang paling menyejukkan mata kita. Maka ini doa yang uh, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu doanya uh, ibadur rahman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga uh, doa yang lainnya adalah uh, sebenarnya banyak hmm, dari doa-doa yang contohkan Rasulullah SAW. Atau kalau kemudian kita juga berdoa dengan bahasa kita, Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah juga maha mendengar. Hmm. Tidak harus kemudian uh, dengan apa namanya uh, istilahnya doa tertentu itu tidak, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, kita keluhkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Namun Eh, kembali kepada yang maksur, doa yang maksur seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran tadi, ini insya Allah Ta'ala uh, akan lebih baik dan ini insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkannya. Wallahu Ta'ala Ya, Ustaz, selanjutnya dari Aisyah Maria di yahoo.co.id Ustaz. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya dan sangat membutuhkan jawaban dari Ustaz. Yang pertama, saya ingin bertanya apakah seorang wanita boleh berjabat tangan dengan ayah mertuanya? Lalu batasan apa saja anggota tubuh seorang wanita itu yang diperbolehkan nampak di hadapan ayah mertuanya? Jika seorang suami memerintahkan kita untuk tidak berjabat tangan dengan ayah mertua dan tidak menampakkan kecuali yang biasa nampak seperti wajah, telapak dan telapak tangan, apakah kita harus mendengar dan taat kepadanya, saat? Lalu apa yang harus kita nasihatkan kepada suami jika ia tidak mau berjabat tangan dengan ibu mertua dikarenakan takut terjadi fitnah? Jazakallah khairan Ustaz. Uh, ini persepsi yang salah ya. Seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Seorang uh, istri, seorang wanita boleh untuk berjabatan berjabat tangan dengan uh, ayah mertuanya Sebagaimana juga e, bagi seorang suami boleh berjabat tangan dengan ibu mertuanya. Maka kalau seorang suami memerintahkan seperti itu, ini adalah e, tidak harus ditaati. Karena orang tua suami adalah e, istilahnya orang tua suami adalah juga e, bagian dari baktinya seorang istri kepada suaminya. Hmm. Maka uh, dalam hal ini ini uh, istilahnya uh, mereka adalah orang-orang yang uh, boleh untuk kita berjabat tangan dengan uh, mereka ini. Kemudian yang kedua tadi uh, yang kedua itu ini zat bagaimana jika seorang suaminya memerintahkan oh apakah harus nasihat apa yang harus dinasihatkan saat pada suami jika ia tidak mau berjabat tangan? ya uh, kemudian kaitannya yang kedua dengan yang nampak ini kepada orang tua uh, kepada mertua ini tentunya yang uh, biasa nampak saja. Artinya uh, boleh untuk kemudian kita menampakkan uh, apa namanya seorang um, menantu menambahkan rambutnya, kepalanya di depan mertua, ini tidak mengapa insya Allah taala. Ini atau yang biasa nampak begitu saja. uh, artinya uh, kalau kemudian boleh bersalaman hanya kemudian tentunya uh, menjaga dari aurat-aurat besarnya ini. Kemudian Adapun seorang suami kalau bersikeras seperti itu tidak mau berjab, e, eh, berjabat tangan dengan ibu mertuanya, ini diingatkan bahwa yang seperti ini bukan sunnah. Ya. Kekhawatiran yang seperti itu adalah kekhawatiran yang berlebihan, ya. kekhawatiran yang tidak berdasar. E, karena apa namanya e, seperti ini tidak ada dalilnya. Ya dan tidak ada e, alasannya. Maka diingatkan kepada suami yang tidak mau berjabat tangan dengan ibu mertuanya, ini ha, e, yang dikarenakan e, karena alasan takut terjadi fitnah, fitnah apa yang di, e, dikehendaki? Ya. Fitnah apa yang dimaksudkan? Karena e, mertua adalah juga merupakan e, satu di antara yang berhak untuk seorang suami itu e, bersikap baik kepada mereka. Dan di antara sikap baik itu juga jabat tangan. Dan itu dibolehkan. Karena ini sudah menjadi uh, mahramnya. Ya. Jadi mahramnya. Maka uh, dalam hal ini seorang istri hendaknya pintar-pintar bagaimana memahamkan seperti itu kepada suaminya dari pemahaman yang tidak benar seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati suami tadi dan juga e, diberikan kemudahan untuk kembali kepada tuntunan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala. Ya, Ustaz. selanjutnya dari Bunda Hibban di Cirebon. Mohon nasihat untuk istri dan nasihat untuk suami dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan tegak di atas sunnah. Syukran, jazakallah khair. Ini pertanyaan butuh kepada uh, ini ya. Panjang ya Zat. <laughs> ini baik Zat, mungkin selanjutnya Zat ya. Ya ya. Selanjutnya dari Ridwan di Jakarta Zat. Bagaimana hukumnya seorang yang seorang suami yang benar-benar zalim sering memukul dan mencaci maki istrinya yang solihah dan ketika berselisih sementara dalam keadaan marah berkata kepada istrinya Sebaiknya kita pisah saja. Saya sudah tidak mau lagi sama kamu dan kamu pergi aja dari rumah ini. Apakah kalimat tersebut kalimat talak saat dan apakah jatuh talaknya? Sementara kata-kata ini sangat sering sekali dilontarkan so, uh, si suami itu. kalau heran atas jawabannya. Uh, dalam hal ini memang ada khidaf ya di kalangan para ulama tentang masalah mengeluarkan kata-kata talak dalam keadaan marah Sebagian mengatakan, yang pendapat pertama mengatakan e, yang seperti ini jatuh talaknya. Kembali kepada dasarnya adalah kepada keumuman dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Salatun jidduhun najiddun wa hazruhun najiddun. Tiga perkara yang e, sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh dan main-mainnya juga sungguh-sungguh. Hmm. Salah satunya adalah talak ini. Maka berdasar dengan e, riwayat ini, pendapat pertama mengatakan apapun keadaannya itu adalah e, sudah jatuh padanya talak. Hmm. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan e, jatuh talaknya dengan bersyarat. Hmm. hmm. Jatuh talaknya dalam keadaan marah ini dengan syarat di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah uh, mengucapkannya ini adalah dengan niat ini dibutuhkan dengan niat anqasud ini jadi uh, eh, memang niatnya hatinya itu memang sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya ini hanya kemudian dilontarkan di saat marah ini. Hmm. maka ini diantaranya maka yang jelas dari kedua pendapat lepas dari kedua pendapat ini ini uh, hendaknya seorang suami yang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat uh, kezaliman dalam uh, rumah tangganya ini. Apalagi uh, seperti disebutkan di sini adalah suka memukul, mencaci maki ya. Maka uh, apa namanya kepada orang lain saja kita tidak dibolehkan untuk memukul mencaci maki. Ya. Apalagi itu kepada istri yang apapun keadaannya istri adalah uh, mesti memberikan pelayan, memberikan khidmah kepada sang suami ini. Maka hendaknya uh, si suami ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, yang seperti ini jangan kemudian diteruskan ya karena yang seperti ini adalah akan berakibat berat sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka uh, sekali lagi tentang permasalahan uh, talak tadi ini ada dua uh, pendapat yang apa namanya disampaikan oleh para ulama dan sepertinya kalau e, melihat kepada dua pendapat ini pendapat yang kedua e, sepertinya ini lebih e, lebih dekat ya untuk kemudian menyampaikannya itu adalah e, ini jadi karena memang e, dengan niat dan dengan maksud karena terkadang e, orang dalam keadaan marah ini lepas kendali ya. di saat marah terkadang e, lepas kendali maka ini juga pelajaran bagi para suami, kalau e, dalam keadaan marah seperti ini jangan sampai artinya kata-kata talak itu jangan jadi mainan. Kan? Untuk dalam keadaan marah pun juga tetap berlaku adil, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan laisa syadidu bi sur'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya di saat marah maka ini hendaknya para suami menjadi orang-orang yang uh, kuat ya dalam hal dituntut menjadi orang-orang yang kuat dalam uh, hal seperti ini. Wallahu taala. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudari Lisa melalui email yahoo.co.id. Bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak merasa mampu jikalau dipoligami oleh suaminya? Namun si istri ini tidak melarang suaminya untuk poligami dan tidak menolak syariat poligami Ustaz. Sedangkan Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, apakah si istri ini berdosa Ustaz dikarenakan kelemahan hatinya? Uh, adalah sesuatu yang wajar. Perempuan mana yang mau dipoligami? Kalau para istri Nabi, kita lihat tadi pembahasan tadi, mereka juga nggak mau diusik-usik ini. Ini, ini juga eh, pada hakikatnya mereka juga bersaing. Kenapa bersaing? Tentunya juga eh, ingin menguasai. Dan ini pada asalnya eh, wanita itu, ya siapa sih wanita yang mau dipoligami ini? Ini kembali kepada asal ya. Sampai toh kepada para ummahatul mukmini. Tapi lepas dari itu ini adalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah sesuatu yang uh, tentunya bukan satu hal yang dosa. Ini. Kalau kemudian uh, seorang istri itu tidak mau dipoligami, karena dalam hal ini uh, kita lihat para ummahatul mukminin juga uh, artinya kepada uh, eh, tobiatnya wanita adalah seperti itu. Tidak mau ada yang mengusik-usik kepada uh, mengusik-usik cintanya kepada uh, suaminya ini. Hmm. Namun demikian, ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah demikian uh, jelas ya. Yang tentunya uh, perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya adalah sesuatu yang dibalik itu ada kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hambanya. Maka eh, kepada para wanita semuanya ya. Ini kepada wanita muslimah semuanya ketika memang suaminya menghendaki untuk berpoligami hendaknya seperti ini bersabar menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu ketentuan, satu pilihan, masih mencari ketentuan, masih mencari pilihan-pilihan yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dalam kesesatan yang nyata. Maka sekali lagi eh, dalam hal ini bukan suatu hal yang dosa kalau seorang istri itu tidak mau dipoligami. Yang berdosa itu adalah manakala tidak mau menerima syariat poligami Dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian eh, sang suami Eh, dengan ba'ah yang berlebih ya dengan e, memang kemampuan yang ada untuk kemudian berpoligami maka seperti ini hendaknya seorang istri e, lebih banyak bersabar dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbus sabirin senang kepada orang-orang yang bersabar wallahu taala Ya Zat, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika nih Zat di Taiwan, jauh nih Zat. Zat, semenjak eh, Ustaz, sejak umur berapa anak yang bagus untuk dipesantrenkan untuk anak putra dan putri Ustaz? Uh, eh, yang bagus ini ya setelah uh, pendidikan dasar. Setelah pendidikan dasar, jadi biarkan pendidik ketika di umur SD pendidikan dasar ini biarkan tetap bersama dengan orang tuanya insya Allah lebih baik agar kedekatan anak dengan orang tua ini juga uh, lebih baik ya. kecuali kalau memang ada hal-hal yang uh, istilahnya tarik hal-hal yang uh, mengharuskan si anak untuk dibawa ke pesantren itu lebih cepat mungkin lingkungan mungkin peradaban atau keadaan ya yang kalau kemudian anak tetap bersama dengan orang tua tidak akan menjadi lebih baik. Maka ini sesuatu yang sifatnya adalah e, darurat. Ya. Sifatnya adalah e, yang orang tua tentunya dalam hal ini adalah e, lebih e, jeli ya khususnya dengan pergaulan-pergaulan yang ada pada masa kita sekarang ini, ini tentunya adalah membutuhkan banyak perhatian e, orang tua. Namun demikian sekali lagi, kalau e, anak itu lebih sering dengan orang tua, lebih dalam pantun orang tua, dan juga e, lebih e, istilahnya puas dalam mendapatkan kasih sayang orang tua, e, khususnya ketika di umur-umur e, pendidikan dasar, maka insya Allah Taala ini akan lebih baik. Kemudian ketika umur SMP atau pendidikan lanjutan ini pun juga anak sudah mulai mandiri, sudah mulai berpikir tentang masa depan dan e, seterusnya. Dan seperti itu juga tidak merepotkan kepada pengurus pesantren ini. Kalau masih pendidikan dasar ini sangat-sangat merepotkan. Karena harus ekstra ya, harus e, istilahnya apa namanya? E, ya jelas namanya anak-anak ini ya. E, mesti yang ngasuhnya, yang membimbingnya ini harus cerewet nih. Lain dengan kalau anak itu sudah mulai mandiri, sudah mulai tahu siapa dirinya, apa kebutuhannya, apa perlunya, ini bisa jalan. Dan insya Allah seperti ini juga tidak akan merepotkan. Maka insya Allah ta'ala eh, setelah pendidikan dasar itu eh, lebih baik setelah pendidikan lanjutan. Wallahu ta'ala. Ya, uh, ya, tinggal beberapa pertanyaan lagi, Sat. Uh, selanjutnya di dari Dani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sat. Berbicara tentang bab toharoh antara suami istri, uh, mohon maaf sebelumnya saya pernah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bab toharoh di mana suami istri tidak batal ketika bersentuhan. Mohon penjelasannya secara rinci mengenai hal ini. Sukron Ustaz. Uh, seperti itu memang dan itu keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma uh, hamrul umma wa turjumanul Quran ketika menjelaskan uh, surat Al-An'am di ayat uh, surat Al-Maidah di ayat yang ke-6 tentang makna aula mastumun nisa. Makna ayat aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Maka ini maksudkan menyentuh di sini adalah uh, beliau menjelaskan adalah uh, al-jima', yakni hubungan suami istri. Bukan sekedar menyentuh Meskipun dalam hal ini menyentuh adalah merupakan mawannah. Artinya menyentuh perempuan adalah merupakan sumber e, atau e, merupakan sarana yang bisa menjadikan kita batal wuduknya. Manakala dengan menyentuh itu kemudian e, menyentuh dengan syahwat, kemudian menyebabkan keluar madhi misalkan, maka ini e, batalnya adalah bukan karena sentuhannya, tapi karena sebab sentuhan kemudian menjadikan keluar madhi, maka ini yang membatalkannya. Karena madhi ini adalah termasuk dari salah satu yang keluar dari sabilain, dari salah satu dari dua jalan. Dan ini adalah membatalkan uh, wuduknya. Adapun semata-mata hanya bersentuhan, maka seperti ini tidak membatalkan baik itu dengan suaminya atau dengan e, orang lain sekalipun e, manakala dengan tanpa syahwat dan juga tidak menyebabkan keluarnya madi maka ini semata-mata hanya e, bersentuhan e, tidak membatalkan wudhunya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala dalam e, tafsir ayat surat Al-Maidah yang ke itu wallahu taala Baik Sat, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Sat dari My Diva di Taipei. Saya dari bayi, nen, saya dari bayi, nenek dan kakak laki-laki ibu saya yang mengasuh saya. Tapi semenjak mereka masih hidup, saya belum bisa berbalas budi, bahkan belum bisa membahagiakan mereka. Yang saya tanyakan Ustaz, pertama <clears throat> Bagaimana cara saya berbalas budi dengan cara apa agar saya bisa membahagiakan mereka di alam kuburnya? bisa meringankan sisa mereka karena saya bukan anak kandung mereka dan katanya hanya doa anak soleh lah yang bisa menolong orang tuanya bila sudah meninggal. Lalu amalan-amalan apa saja sajakah yang harus saya kerjakan untuk mereka? Pertanyaan kedua Ustaz, ini mungkin eh, agak menyimpang dari penjelasannya. Saya selalu membaca surat Yasin setiap malam Jumat atau saat tahlil untuk arwah mereka. Apakah yang saya apakah yang saya lakukan sudah sesuai syariat? Lalu yang ketiga, saya masih suka menangis karena penyesalan saya tidak bisa membahagiakan mereka. Dosa-dosa saya pada mereka, apakah tangisan saya ini akan menambah siksa untuk mereka? Lalu yang terakhir nih Ustaz, agak banyak nih dia nih. Saya terkadang bermimpi bertemu mereka dan mereka dalam mimpi tidak pernah berbicara dengan saya. Apakah itu betul mereka yang datang menemui saya saat Terus tentang arwah yang bila malam Jumat datang itu benar nggak Ustaz? Mohon maaf sebelumnya Ustaz bila pertanyaannya banyak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, uh, yang pertama tentang bagaimana cara membalas budi pada mereka. <clears throat> ini yang pertama adalah mendoakan uh, bahwa doanya seorang muslim untuk saudaranya ini insya Allah taala adalah uh, akan terkabul dan uh, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya uh, doa anak yang soleh saja karena tuntunan ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan hmm, eh, orang-orang uh, sudah lebih mendahului kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Ya Allah ampunilah kami hmm. dan juga ampuni saudara-saudara kami yang mereka sudah mendahului kami dalam iman. Dan ini mendahului kita dalam iman, masuk yang e, istilahnya yang sudah beriman lebih dahulu, baik yang sudah meninggal atau yang belum meninggal tapi lebih dahulu beriman. Ini insya Allah taala juga masuk dalam hal ini. Rabbana lana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Maka ini e, doa ini juga menunjukkan e, bahwa e, akan sampai. E, demikian pula doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam masalah ini banyak sekali e, dalam doa e, jenazah. Ini juga tidak hanya kepada si jenazah. Di antaranya Rasulullah e, memberikan tuntunan e, Allahumma li hayyina wa mayyitina Ya Allah ampunilah untuk yang masih hidup dari kami dan yang sudah meninggal dari kami. Yang hidup dan yang mati ini semuanya uh, apa namanya didoakan ya untuk mendiampuni dosa-dosanya. Dan sering juga kita dengar uh, khotib misalkan dalam Jumat atau doa juga sering kita dengar untuk memintakan ampunan e, kepada orang-orang mukmin laki perempuan yang apa namanya e, baik yang masih hidup atau yang uh, sudah meninggal ini insya Allah taala juga akan sampai maka dalam hal ini banyak-banyak uh, mendoakan kepada mereka uh, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka maka ini insya Allah taala adalah merupakan balas budi yang sangat besar ya untuk uh, mereka ini Hmm. Kemudian uh, yang kedua uh, tentang surat Yasin ya, bahwa tentang keutamaan-keutamaan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan surat Yasin ini uh, adalah hadis-hadis yang lemah ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai uh, sara apa sandaran apalagi kemudian di sini yasin itu atau tahlil e, kemudian dikirimkan ya khusus kepada arwah yang sudah meninggal maka yang seperti ini juga tidak akan sampai ya tidak akan sampai karena bacaan Al-Qur'an itu bukan untuk orang mati ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dinukil oleh Eh, Al-Hafidh Ibn mukathir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat uh, satu ayat di surat An-Najm wa alaysa lil insani illa ma sa'a dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan maka uh, Imam uh, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah taala menukil salah satu dari perkataan Imam Syafi'i bahasanya bacaan Al-Qur'an ini tidak akan sampai kepada si mayit ya. Maka uh, ini uh, hal yang mesti di uh, apa namanya di kembali ya. bahwa mengkhususkan malam Jumat dengan surat Yasin sesuatu yang tidak ada dalil yang sahih. Bahkan yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi ya di malam Jumat atau di hari Jumatnya ya. Ini surat Kahfi bukan surat Yasin. Ini kemudian mengirimkan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, ini atau memberikan fatihah biasanya ini sesuatu yang uh, tidak ada dalilnya dan juga tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau tabiin atau para ulama. Kalau seandainya ini baik, tentunya mereka lebih dahulu yang uh, lebih utama melakukan hal ini. Namun ternyata tidak ada satupun riwayat yang seperti ini dari mereka. Apalagi ini jelas Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu bukan untuk orang mati. Ini yang kedua ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang masalah menangis. Kalau menangis penyesalan, ini insya Allah ta'ala tidak mengapa kita menyesal e, tidak bisa membahagiakan mereka menyesal dengan perbuatan-perbuatan e, buruk kita atau menyesal e, maka sesuatu yang wajar namun penyesalan seperti itu kemudian diteruskan dengan hal-hal yang baik yang penting menangis dalam hal ini bukan meratapi kalau penyesalan boleh saja sesuatu hal yang merupakan ungkapan hati orang ketika mengungkapkan uh, ungkapan hati menyesal kemudian saking mendalam sekali kemudian sampai menangis sesuatu hal yang wajar sedih dan semisalnya namun yang dilarang adalah kalau sampai meratap ya ini uh, dan ini masuk dalam kategori niyahah maka ini yang uh, dilarang ini dan kalau itu dilakukan ini pelakunya adalah dilaknat ya uh, pelakunya mendapatkan laknatnya dari eh, apa uh, ini dan juga akan bisa memberikan madharat kepada yang sudah meninggal ya, sebagaimana sebagian riwayat menunjukkan seperti itu maka uh, ini tentang menangis menyesal insya Allah tidak mengapa namun jangan sampai meratapi wallahu taala kemudian yang keempatnya tentang mimpi ketemu mereka apakah benar nah, setiap malam Jumat ini e, tidak benar keyakinan seperti itu. Keyakinan-keyakinan seperti ini ini adalah khurafatnya eh, orang-orang dari kalangan animisme dan dinamisme. Ya. Nah, yani khurafatnya mereka yang terbawa pada sebagian kaum muslimin. Hmm. Kalau malam Jumat itu arwah itu Uh, gentayangan ya istilahnya itu ya <laughs> bagaimana seperti itu nah yakni arwah itu gentayangan, datang ke rumahnya atau ini e, sesuatu yang e, sama sekali tidak benar karena mereka sudah dalam alam yang berbeda. Mereka ada di alam barzah ya. dan e, tidak bisa, ya. tidak ada hubungannya lagi dengan esnya artinya e, tidak apa namanya e, bukan di alam dunia lagi mereka sudah di alam yang berbeda dan uh, alam barzah merupakan awal akhirah. Maka ini uh, tidak benar kalau kemudian apa uh, arwah itu uh, gentayangan apalagi khususan ini katanya malam Jumat ini. Dan ini hendaknya para orang tua atau yang memiliki keyakinan seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi yang seperti ini juga hal-hal yang khurafat ya khususnya kepada anak-anak biasanya dicekok yang seperti ini menjadikan mereka takut dan ini takut-takut seperti ini adalah bisa mengarah takut kepada yang syirik ini nah takut kepada masuk dalam uh, eh, khawfusir ya dalam khawf istilahnya adalah khawfusir ini bisa mengarah kepada rasa takut yang uh, bisa syirik ini maka e, yang seperti ini adalah tidak benar. Adapun terkadang seseorang bermimpi dengan ini kadang Eh, ada benarnya ya. Tapi yang seperti itu sekali lagi uh, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Terkadang uh, terlihat dalam mimpi uh, apa, uh, namanya orang sudah meninggal ini uh, sesuatu yang juga terjadi ini sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Namun sekali lagi itu bukan sebagai dasar kita sebagai seorang muslim bahwa dasar kebenaran yang ada pada kita kembali kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah yang telah dicontohkan Rasulullah SAW bukan kepada takwil mimpi, bukan kepada wangsit, bukan kepada yang semisalnya. Ini wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah Seth. E, mungkin karena waktu yang sudah melewati dari yang seharusnya, kita cukupkan saja Seth sampai di sini. Mungkin ada penutup Seth. Baik, uh, <clears throat> terakhir saya berharap kepada para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk eh, banyak-banyak uh, belajar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena dua hal ini adalah yang eh, apa namanya sebagai dasar pokok kita umat Islam untuk menimbang eh, suatu kebenaran. Kemudian juga melihat kepada bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah bagaimana para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang memberikan bimbingan kepada kita. Agar dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah pun juga tidak dengan hawa nafsu kita, juga tidak dengan logika kita, rasional kita, maka insya Allah Ta'ala uh, ini yang akan memberikan bimbingan kepada kita. Sekaligus sisi yang lain uh, dengan memahami yang seperti ini kita bisa mengoreksi dari banyak hal dalam kehidupan kita baik dari kecil kita sampai kita sudah uh, dewasa banyak hal-hal yang uh, terkadang menyimpang maka dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini insya Allah Ta'ala sebagai, uh, sebagai timbangan yang uh, baik untuk uh, kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang saleh dan senantiasa diberikan sabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujib sayyidin. Wallahu alam wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah eh, demikian tadi sajian kami dari Anas Radio untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Alustad Muhammad Naim dan para kru yang membantu di Solo sana yang telah uh, membantu acara kita ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dan bagi para pendengar pendengar Anas Radio yang sudah mengirimkan pertanyaan ke redaksi kami ke, mungkin ada yang belum dijawab kami mohon maaf sebelumnya dikarenakan waktu yang terbatas mungkin nanti bisa dikirimkan lagi di pekan yang berikutnya atau mungkin di acara lain di Anas Radio di mungkin ditanya jawab problem musim bersama Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunesi setiap hari Kamis pukul 8 malam.